Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah umrah, para mukimin dan juga para penziarah Masjid Nabawi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan masih kita bersama ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau yang berkaitan dengan masalah nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Hari ini akan kita bawakan ayat-ayat yang dinukil oleh Syekhul Islam yang berkaitan dengan dua sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah sifat as-sama' dan bahasanya Allah mendengar. Kemudian yang kedua adalah sifat ru'yah yaitu bahasanya di antara sifat Allah adalah melihat. Nah, beliau mengatakan rahmahullah wa qawlihi dan juga firman Allah qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Kemudian beliau membawakan ayat laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu إن الله فقير wa nahnu aghniya dan juga firman Allah am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun dan firman Allah innani ma'akuma asma'u wa ara di dalam empat ayat ini Allah SWT menetapkan bahasa di antara sifat Allah Azza wa Jal adalah sama yaitu mendengar dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahasanya di antara sifat Allah adalah as-sama berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran demikian pula apa yang datang di dalam sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang sudah kita sampaikan berulang kali bahwasanya kita di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah ini harus berdasarkan dalil apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah yang sahihah berupa nama dan juga sifat Allah Azza wa maka harus kita tetapkan beliau membawakan empat ayat yang isinya adalah tentang nah, tentang sifat Allah as-sama' Ayat yang pertama adalah firman Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mujadalah Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang berbicara kepadamu fi zaujiha tentang suaminya wa tashtaki ila Allah dan dia mengadu kepada Allah wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua ini Allah sebutkan di dalam ayat yang pertama ya surat Al-Mujadalah itu juz yang ke-28 Allah mengatakan qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Sungguh Allah telah mendengar. Mendengar apa? Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Mendengar ucapan seorang wanita, seorang istri yang dia mengadukan kepadamu, berbicara kepadamu tentang suaminya. ini maksud dan wanita seorang sahabat yang bernama Khawlah bintu Za'labah. Khawlah bintu Za'labah radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang suaminya. Dan suaminya di sini namanya adalah Aus ibnu Samit. Aus ibnu as mengadukan keadaan suaminya atau mengadukan apa yang dilakukan suaminya kepada kepada dirinya yaitu tentang zihar. Bahwasanya suami yang telah mengatakan kepada dirinya, kepada istrinya, anti kadhahri ummi. Engkau wahai istriku seperti seperti punggung ibuku. Dan ucapan seperti ini dinamakan dengan lihat. Dan apabila diucapkan oleh seorang laki-laki maka tidak boleh bagi laki-laki tersebut untuk mendatangi istrinya datang kepada Nabi SAW dan dia mengabarkan bahasanya suaminya telah mengatakan demikian dan demikian. Maka beliau SAW mengatakan, Harunti alaihi. Engkau wahai wanita telah diharamkan atas suamimu. Artinya tidak boleh suamimu mendatangi mendatangi dirimu. Karena ketika dia mengatakan ucapan yang batal ini, engkau seperti punggung ibuku berarti menganggap istrinya seperti ibunya artinya tidak boleh didatangi dan ini adalah ucapan yang batil dan apabila seorang suami ingin kembali kepada istrinya ya, dan ingin dihalalkan kembali maka diharuskan dia membayar kafar yang membayar kafar yang disebutkan pada ayat-ayat setelahnya tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah kemudian setelah mendengar jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahasanya laki-laki tersebut menjadi yang menjadi haram untuk mendatangi istrinya maka dia tashtaki ila Allah dia mengadukan keadaan dirinya kepada kepada Allah ya mengadukan keadaan dirinya kepada Allah azza wajalla dan ini adalah sikap seorang muslim demikian pula seorang muslimah ketika dia mendapatkan sebuah kesusahan yang kesulitan musibah maka janganlah dia mengadukan hal tersebut kepada manusia, kepada makhluk. Tapi dia adukan keadaan dirinya kepada Allah SWT. Ketika dia mendapatkan musibah, ya baik musibah harta, musibah fisik, dan musibah-musibah yang lain. Maka yang bisa mengeluarkan dia dari musibah tersebut adalah Allah SWT. Oleh karena itu, janganlah dia mengadukan hal tersebut kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh sebagian ya ketika dia mendapatkan sebuah masalah atau memiliki problem dan seterusnya baik problem rumah tangga, problem anak dan seterusnya kemudian dia mengadukan hal ini kepada manusia. Baik melalui status ya status ataupun melalui langsung dengan lisannya dan pada hakikatnya dia telah mengadukan hal tersebut kepada manusia yang lemah Adapun sikap seorang muslim yang benar ketika mendapatkan problem bagaimanapun besarnya maka dia mengadukan hal tersebut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ya ketika beliau mendapatkan ujian kehilangan putranya Yusuf. Kemudian setelah itu diuji oleh Allah kehilangan putranya yang kedua. Kemudian beliau mengatakan Inna ma'ashku Bati wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia mengatakan aku adukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah dan aku mengetahui dari dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan ini adalah kutwah dari seorang nabi bahwasanya asyakawa dan juga aduan ini hanya kepada Allah azza wajalla. Wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua yaitu perbincangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Khawlah bintu Ta'labah Allah SWT mendengar ya apa yang diperbincangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Khawlah bintu Ta'labah dan ini menunjukkan yang syahid dari ayat ini bahwasanya Allah SWT di antara sifatnya adalah as-sama bahwasanya Allah mendengar oleh karena itu harus kita tetapkan sebagaimana datangnya. Allah SWT mendengar, tetapi pendengaran Allah SWT adalah pendengaran yang maha sempurna. Dan tidak serupa sama sekali dengan pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk, mereka juga memiliki sifat mendengar. Akan tetapi pendengaran yang mereka miliki adalah pendengaran yang sangat lemah, sangat terbatas. Adapun pendengaran Allah Azza wa Jal Maka Allah SWT memiliki sifat mendengar yang sangat sempurna Lihat di sini Allah SWT mendengar Padahal Allah SWT di atas arsh Allah SWT di atas arsh Dan berapa besar arsh Dan apa di bawah arsh Di sana ada kursi, di sana ada tujuh langit Tetapi Allah SWT maha mendengar ucapan yang pelan-pelan di bumi kejadian yang di bumi belum terdengar tetapi Allah SWT mendengar apa yang terjadi di permukaan bumi ya seorang wanita datang dengan mengadukan tentang dirinya kepada Nabi SAW dan Allah SWT mendengar pembicaraan keduanya Aisyah radhiyallahu anha ya e, beliau e, radhiyallahu anha menceritakan tentang kisah turunnya ayat ini Ketika turun ayat ini, beliau yaitu Aisyah radhiallahu anha mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Aisyah mengatakan alhamdulillah Alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Ya, yang yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Artinya Allah SWT mendengar seluruh suara. Kemudian beliau mengatakan laqad ja'atil mujadilah tashku ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi nahiyatin min al-bait ma asma'u ma taqul fa anzala Allah azza wa jal qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha beliau mengatakan sungguh telah datang seorang wanita yang datang kepada Nabi, telah datang kepada Nabi saw mengadukan suaminya kepada Nabi saw Itu maksudnya adalah Khawlah bintu Tha'labah. Wa ana fi nahiyatin minal bait. Sedangkan aku saat itu berada di pojokan rumah. Berada di pojokan rumah, yang dekat dengan Rasulullah saw dan juga wanita tersebut ma asma'u ma tetapi aku tidak mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tersebut apa yang dia ceritakan aku tidak mendengarnya ya padahal dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dan qaulah fa anzalallahu azza wajal maka Allah SWT menurunkan ayat qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha dan seterusnya ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bagaimana ya beliau radhiyallahu anhu memuji Allah Swt yang Maha mendengar. Mendengar dan Allah Swt di atas arusnya. Tapi mendengar seluruh apa yang terjadi suara-suara yang ada di bumi. Bahkan suara-suara yang sangat lirih, yang pelan yang diucapkan oleh seorang wanita. Maka Allah Swt Maha mendengarnya. Dan ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah as-sama' dan harus kita yakini Allah SWT mendengar tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah Azza wa Nah. Kemudian ayat yang selanjutnya, laqad sami Allahu qaulal alladziina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghnia Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan itu orang-orang Yahudi innallaha faqir wa nahnu aghnia ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah fakir Allah adalah miskin Allah tidak memiliki harta wa nahnu aghnia dan kami adalah orang-orang kaya ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi diucapkan oleh orang-orang Yahudi maksud mereka adalah ingin membuat keraguan bagi kaum muslimin yaitu ketika turun ayat Allah SWT yang ada di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT mengatakan man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik Menghijamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala bagi orang tersebut. Ayat ini maksudnya adalah had dan dorongan bagi kita untuk berinfak. Ya kita berinfak fisabilillah, maka Allah SWT akan melipat gandakan ya e, pahala bagi orang yang berinfak sabilillah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Ya barang siapa yang berinfak sabilillah, maka Allah SWT akan yudha'ifahu lahu. Allah akan melipat gandakan bagi dirinya pahala yang besar. Ini adalah dorongan bagi seseorang untuk menginfakkan hartanya fisabilillah dan Allah menggunakan kalimat yuqridullaha qardan hasana. Ya barang siapa yang minta pinjaman yang baik, maksudnya adalah barang siapa yang infak sabilillah. Orang Yahudi sebenarnya tahu maknanya. Ya, tahu makna dari ayat ini. Bahasanya maknanya adalah dorongan untuk berinfak sabilillah. Tetapi mereka memang orang-orang yang niatnya tidak baik dan mengingkari Nabi SAW padahal mereka tahu kebenaran beliau mengingkari Al-Quran padahal mereka tahu kebenaran Al-Quran ingin membuat ragu kaum muslimin mereka mengatakan ya Inna Allah faqirun wa nahnu agniya Allah itu fakir dan kami adalah orang-orang kaya mereka mengatakan buktinya Allah mengatakan di dalam Al-Quran di dalam kitab kalian barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. akhirnya kita meminjamkan kepada kepada Allah. Berarti yang fakir adalah Allah. Itu ucapan mereka. Padahal mereka orang-orang Yahudi tahu bahasanya maknanya bukan demikian. Mereka orang berilmu. Tapi sengaja ingin membuat subhan. Ingin membuat kerancuan. Sehingga mereka mengatakan, kalau demikian, Allah itu fakir dan kita adalah orang-orang kaya. Ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi ingin membuat keraguan bagi kaum muslimin. Allah mengatakan, "Laqad sami Allah." Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Ya, dan ini menunjukkan juga bahwasanya Allah SWT di antara sifatnya adalah as-sama. Sebagaimana ayat yang pertama, bahwasanya Allah SWT mendengar apa yang diucapkan oleh musuh-musuh Allah. Allah SWT mendengar apa yang dilakukan oleh musuh-musuh musuh-musuhnya. Makar yang mereka rencanakan, ucapan yang mereka ucapkan, maka Allah SWT mengetahui apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang Allah Azza wa Jalla. Laqad Allah qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Baik. Kemudian setelah itu beliau mendatangkan firman Allah yang ketiga, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Yang artinya, apakah mereka menyangka itu orang-orang kafir. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar sir mereka? Itu ucapan-ucapan lirih yang mereka ucapkan. Buana jawahum dan juga bisikan-bisikan mereka di antara sesama mereka. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar ucapan-ucapan sir mereka, ucapan-ucapan pelan mereka? Demikian pula bisikan-bisikan di antara mereka bala bahkan wa rusuluna ladaihim yaktubun bahkan utusan-utusan kami yaitu para malaikat-malaikat ladaihim yaktubun senantiasa mencatat mencatat apa yang mereka ucapkan mencatat apa yang mereka lakukan bahkan niat yang ada di dalam hati mereka yang kemudian mereka ingin lakukan niat tersebut maka Allah SWT mengutus dan menyuruh malaikat untuk mencatat ya niat demikian pula amalan yang mereka lakukan setelah niat tersebut. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Jadi maksud dengan sir adalah ucapan yang pelan. Al-asrar atau sirri. Ini adalah ucapan yang pelan yang diucapkan oleh seseorang. Baik dia berbicara kepada dirinya sendiri ya ataupun e, berbicara kepada orang lain. Ini dinamakan dengan sir. Allah SWT mendengar apa sir yang mereka ucapkan. Kalau yang sir saja Allah SWT mendengar, apalagi yang yang tidak sir, yang dikeraskan. Wana najwahum demikian pula Allah mendengar bisikan-bisikan di antara sesama mereka. Ya seseorang membisikkan kepada temannya maka Allah SWT mengetahui dan mendengar bisikan tersebut. Tidak ada yang samar bagi bagi Allah. Sayangnya mereka itu orang-orang kafir yang mereka menyangka bahasanya Allah tidak mendengar sir-sir mereka. Mereka menyangka bahasanya Allah tidak mendengar bisikan-bisikan di antara mereka. Yang isinya adalah kekufuran, yang isinya adalah makar untuk orang-orang beriman. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar sir mereka demikian pula bisikan-bisikan di antara mereka. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Bahkan rasul-rasul kami yaitu rasul-rasul dari kalangan malaikat. Ada rasul ada dua. Ada rasul dari kalangan manusia yaitu para nabi dan juga para mursalin. Demikian pula rasul dari kalangan malaikat. Wa rusuluna ladaihim yaktubun dan rasul-rasul kami yaitu malaikat-malaikat kami mereka yaktubun yang mereka menulis yang diucapkan oleh manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Demikian Allah mengatakan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Ini semua menunjukkan bahasanya amal dan juga ucapan manusia ini akan ditulis oleh malaikat. Ya, baik yang berupa kebaikan maupun yang berupa kejelekan. Karena itu seorang muslim hendaklah dia senantiasa menjaga ucapannya dan menjaga amalannya dan merasa dirinya dilihat oleh Allah Azza wa dan merasa dirinya didengar ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mengucapkan tidak keluar dari dirinya kecuali ucapan yang baik dan tidak melakukan kecuali ya kelakuan dan juga amalan yang yang baik. Nah. Kemudian ayat yang keempat, innani ma'akuma asma'u wa ara. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Ini adalah uh, ucapan Allah SWT kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ketika Allah SWT mengutus keduanya kepada Fir'aun Allah mengatakan kepada beliau berdua, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah mengatakan dalam kalian berdua yaitu Musa dan juga Harun pergi kepada Firaun. Karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Mengatakan dan mengaku bahasa dirinya adalah Rabb Bahasanya dirinya adalah Tuhan dan disembah oleh kaumnya. Kemudian katakanlah kepadanya qaulan layyinah, ucapan yang lain, ucapan yang lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Semoga dengan ucapan lembut tersebut dia mau ingat dan mau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan tentang e, di antara adab berdakwah adalah berlemah lembut dan mengucapkan ucapan yang selembut mungkin ya dan ini di, di Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun ketika mendakwai Fir'aun padahal Fir'aun adalah termasuk orang yang akfarun nas yang termasuk manusia yang paling kafir sampai mengaku bahwasanya dirinya, dirinya adalah Rabbul A'la bahwasanya dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi tapi meskipun demikian Allah SWT tetap menyuruh kedua nabinya, kedua utusannya untuk mengucapkan ucapan yang lembut ketika mendakwai Fir'aun. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Semoga dengan ucapan yang lembut tersebut dia akan ingat atau dia takut. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rizqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya lemah lembut tidak ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ya, kelemah lembutan tidak ada dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. Dakwah apabila dihiasi dengan kelemah lembutan maka akan akan indah. Dan tidak diambil dari sesuatu kecuali akan memperjelek, memperburuk sesuatu tersebut. Ya sehingga di antara adab seseorang ketika mendakwai meskipun dia adalah orang yang kafir ya seperti Fir'aun misalnya di sini, maka kita tetap diperintahkan untuk lemah lembut dan tidak menggunakan ucapan yang kasar ketika mendakwai mereka. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Baik. Kemudian setelah itu keduanya mengatakan ketika disuruh untuk mendakwai Firaun. Dan Firaun dikenal sebagai orang atau raja yang boleh memiliki tentara yang banyak qala rabbana innana nakhafu ay yafrud alaina aw ay yatawara. Keduanya itu Nabi Musa dan juga Nabi Harun mengatakan, "Ya Rabbana wa Rabb kami, sesungguhnya kami takut apabila Fir'aun berlebih-lebihan kepada kami atau mendolimi kami. Ya, ketika disuruh ya untuk mendatangi Fir'aun dan, dan mendakwainya, maka keduanya mengatakan kepada Allah, Ya Allah, kami takut apabila Fir'aun berlebih-lebihan kepada kami atau mendolimi kami dengan dengan kekuatannya, dengan tentaranya dan seterusnya. Dan ini adalah tabiat yang manusia demikian. Ya kemudian Allah SWT mengatakan, "Qal la takhafa innani ma'akuma asma'u wa Kemudian Allah mengatakan kepada kedua nabinya, "La takhafa." Janganlah kalian berdua takut. Janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Janganlah kalian takut, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Dan ra'iyah di sini kebersamaan di sini adalah kebersamaan khusus yang mengharuskan yang konsekuensinya adalah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla nah bukan yang dimaksud ma'iyah seperti yang dipahami oleh sebagian orang yaitu ya bahwasanya Allah SWT bersatu dengan makhluknya atau mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Ma'iyah di sini kebersamaan di sini adalah maksudnya Allah SWT bersama Nabi Musa dan juga Nabi Nabi Harun menjaga keduanya dan juga menolong keduanya. Inilah yang dimaksud dengan ma'iyah khasa ma'iyah kebersamaan yang khusus yang Allah berikan kepada para awliyahnya para nabi dan juga para rasul dan juga orang-orang yang beriman. Kebersamaan yang mengharuskan ia di sana pertolongan dari Allah Azza wa Jalla dan juga pemeliharaan penjagaan dari Allah SWT. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya Asma'u wa Aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar apa yang kalian ucapkan dan mendengar apa yang mereka ucapkan. Aku melihat apa yang kalian lakukan. Dan keadaan kalian demikian pula aku melihat apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian, Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kalian dilihat oleh Allah SWT, demikian pula musuh, apapun ya makar yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan, maka Allah SWT mendengar dan melihat apa yang mereka lakukan. Ya kalian dilihat oleh Allah demikian pula musuh kalian dilihat oleh oleh Allah. Ucapan kalian didengar oleh Allah demikian pula ucapan musuh-musuh kalian juga didengar oleh Allah Azza Wajalla. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan ma'iyah di sini adalah ma'iyah yang khusus yang e, konsekuensinya adalah Allah SWT menolong keduanya menjaga keduanya dan memelihara memelihara keduanya asma'u wa ara aku mendengar dan aku melihat. Ya, ini adalah syahid dari ayat ini bahwasanya di antara nama di antara sifat Allah adalah mendengar dan juga melihat. As-sam'u wa ru'ya. Allah SWT di antara sifatnya adalah mendengar dan melihat ya sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal dan tidak serupa pendengaran dan juga penglihatan Allah dengan pendengaran dan juga penglihatan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'un basir. Tidak ada yang serupa dengan dia. Dan dia Allah SWT ada yang adalah yang Maha mendengar dan juga Maha melihat. Nah. Baik, dan ini menunjukkan kepada kita Bapak-bapak sekalian bahwasanya seorang muslim apabila ingin senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan ingin senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, maka dalam dia mengambil sebab-sebab bagaimana supaya Allah bersama dirinya. Dan Allah SWT telah mengabarkan ya, di dalam Al-Quran, ya, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah bersama orang-orang yang muhsinin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, orang-orang yang ihsan. Demikian pula dalam ayat yang lain, Allahu ma'as-sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Hendaklah kita berusaha untuk melakukan sebab-sebab tersebut. Bagaimana kita menjadi orang yang bersabar? Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang ihsan? Supaya Allah SWT bersama kita. Karena kalau Allah bersama kita, maka Allah SWT akan melindungi kita. Allah SWT akan menjaga kita. Allah SWT akan menolong kita, mempermudah urusan kita. Di antara sebabnya adalah bersabar. Allahumma as-sabirin. Dan sabar di sini yang mencakup, yang sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang seseorang ketika melakukan ketaatan, melakukan ibadah perlu kesabaran perlu bersabar karena orang yang tidak sabar dalam menjalankan ketaatan mudah sekali dia terputus di dalam amalannya. Demikian pula bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Banyaknya fitnah, banyaknya godaan, baik kemaksiatan yang dilakukan oleh mata, kemaksiatan yang dilakukan oleh telinga, yang dilakukan oleh lisan, dilakukan oleh tangan dan seterusnya, maka ini perlu kesabaran. Apabila datang hawa nafsu, datang syahwat dan seterusnya yang mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah maka yang seorang muslim tidaklah bersabar bagaimana dia menahan dirinya ya bagaimana dia menahan dirinya dari berbuat maksiat kemudian yang ketiga adalah bersabar di atas takdir Allah yaitu bersabar atas musibah yang menimpa dia maka ini juga perlu kesabaran jadi kesabaran baik kesabaran dalam melakukan perintah, kesabaran di dalam menjauhi larangan, demikian pula kesabaran di dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak dinamakan bersabar kecuali apabila dia bersabar di atas tiga perkara tersebut. Sebagian orang kadang bersabar dia dalam menjalankan perintah, tapi ketika datang maksiat dia tidak bersabar. Atau sebaliknya, sebagian orang sabar ketika dia meninggalkan kemaksiatan. Tapi ketika disuruh untuk sholat, disuruh untuk berpuasa, dia tidak bersabar. Ada sebagian bersabar ketika dia menjalankan perintah, menjauhi larangan, tetapi ketika tertimpa musibah, terlihat dia adalah orang yang tidak bersabar ketika menghadapi takdir Allah. Dan orang yang sabir, ya orang yang yang, yang uh, seorang yang sabir adalah orang yang bersabar di atas tiga perkara tersebut. Apabila kita lakukan, maka kita mendapat janji Allah SWT akan bersama kita. Wallahu ma'as-sabirin dan Allah bersama orang-orang yang yang sabar. Allah akan memudahkan urusan kita, menolong kita, menjaga kita dan seterusnya. Demikian pula di antara sebabnya adalah bertakwa. Dan bertakwa ini kembali kepada dua perkara yaitu menjalankan perintah sesuai dengan dalil mengharap pahala dari Allah demikian pula menjauhi larangan sesuai dengan dalil karena takut kepada Allah azza wajalla ini namanya bertakwa adapun ihsan adalah seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah dan seandainya tidak maka dalam dia sadar bahwasanya Allah melihat dirinya al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril maka beliau mengatakan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan apabila tidak demikian maka ketahuilah bahasanya Allah melihatmu. Jadi beribadah dan merasa dirinya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla ini adalah ihsan. Dan orang yang sampai derajat demikian, yang dia berucap dan merasa bahasa diri Allah, Allah melihat dirinya dan dia mengamalkan amal soleh dan merasa bahasanya Allah melihat dirinya, maka dia sudah mencapai derajat ihsan. Anta'bud ka'annaka tarahu fa takun tarahu Dan orang yang sampai derajat demikian, maka Allah SWT bersama dirinya akan menolong dia, menjaga dirinya senantiasa memberikan petunjuk dan kemudian kepada orang tersebut dan ini adalah jaza ini adalah balasan bagi orang-orang yang yang ihsan nah baik setelahnya beliau rahimahullah menyebutkan tentang uh, uh, dua ayat yang lain yang juga menunjukkan sifat ru'yah sifat ru'yah bagi Allah dan bahasanya Allah melihat yang maha melihat beliau mengatakan wa qawlihi dan juga firman Allah alam ya'lam bi anna Allah yara alam ya'lam bi anna Allah yara apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat dan ini maksudnya adalah Abu Jahal yang disebutkan di dalam ayat eh, sebelumnya Allah mengatakan ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'ala al-huda أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى Apakah pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba apabila dia sholat? Maksudnya adalah Abu Jahal yang melarang Nabi SAW untuk melakukan sholat, mencegah beliau untuk melakukan sholat, mengganggu beliau. Ara'aita in kana 'ala huda Apakah pendapatmu seandainya dia itu Nabi sallallahu berada di atas petunjuk? Au amara bittaqwa atau beliau menyuruh dengan ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla? Dan apa pendapatmu jika dia mendustakan dan dia berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia yaitu Abu Jahal tidak tahu bahwasanya Allah melihat? Itu Allah SWT melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan makar yang dia lakukan, apa yang dia usahakan. Seandainya dia menyadari bahasanya Allah melihat, Nisayat akan menghalangi dia dari perbuatan-perbuatan yang jelek yang dia lakukan kepada Nabi SAW Alam ya'lam bi anna yara. Apakah dia tidak tahu bahasanya Allah melihat apa yang dia yang dia lakukan? Jadi ini menunjukkan sekali lagi pengaruh ya seseorang apabila dia merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Azza wa Jal, maka akan memperbaiki keadaannya. Ini akan menjadikan dia semangat untuk beramal soleh. Demikian pula menjadikan dia ya tetap tegar ketika menghadapi kemaksiatan. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian setelahnya Allah mengatakan Alladhi yaraka hina taqul wa taqallubaka fis sajidin yang melihatmu wahai Muhammad ketika engkau salat dan juga bolak-baliknya kamu fis sajidin bersama orang-orang yang yang sujud. Ayat yang sebelumnya Allah mengatakan kepada nabinya wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan dalam engkau Muhammad bertawakal kepada Zat yang maha perkasa dan juga maha penyayang alladhi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau dalam keadaan salat, yaitu salat sendirian. Alladhi yaraka hina taqum. Allah swt kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah dan yang Maha Perkasa dan juga Maha Maha Penyayang. Yang diantara sifatnya alladhi yaraka hina taqum, yang melihatmu ketika engkau dalam keadaan dalam keadaan salat, yaitu salat sendirian. Kemudian Allah mengatakan wa taqallubaka fis sajidin dan juga bolak-balikmu bersama orang-orang yang sujud. Maksudnya adalah berdirimu, rukukmu, i'tidalmu, sujudmu, dudukmu bersama orang-orang yang sujud. Artinya dalam keadaan sholat sendirian Allah melihat. Demikian pula ketika beliau sholat bersama orang lain berjamaah Allah SWT juga melihat apa yang beliau lakukan. Innahu huwas sami'ul alim Sesungguhnya dia yaitu Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ini juga dalil bahasanya Allah SWT melihat apa yang dilakukan oleh hambanya Allah mengatakan Alladhi yaraka hina taqum. Nah. Kemudian setelahnya ayat yang terakhir adalah firman Allah Azza wa Jal wa qul amalu fasayyarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan ucapkanlah yaitu kepada orang-orang munafik malu, hendaklah kalian lakukan yaitu lakukan apa yang kalian mau wahai orang-orang munafik lakukan kebatilan kalian dan ini adalah ancaman ya perintah yang isinya adalah ancaman Allah mengatakan setelahnya fasayarallahu amalakum maka Allah SWT melihat amalan kalian kalian melakukan apa saja, kebatilan apa saja, wahai orang-orang munafik, maka Allah SWT melihat amalan kalian. Wa rasuluhu wal mu'minun, demikian pula rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kalian lakukan. Ya ada yang mengatakan maksudnya di sini adalah di hari kiamat. Ya Allah SWT akan menampakkan semuanya. Yauma idin tu'raduna uh, yauma idin tu'raduna Eh, yaumaidin idzin tu'radun yang pada hari itu yaitu pada hari kiamat akan dinampakkan akan dinampakkan uh, eh, dinampakkan kepada kalian amalan-amalan kalian ya tidak akan samar bagi Allah swt wa taala sesuatu apapun demikian pula firman Allah yauma tubla sarair yauma tubla as-sarair pada hari di mana Allah swt akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik ya di dunia dan mereka sembunyikan maka telah akan dibongkar oleh Allah Azza wa dan akan diketahui oleh oleh orang lain. Dan ada yang menafsirkan bahasanya e, maksudnya bahasanya Allah akan membongkar amalan-amalan mereka di dunia. Akan dinambahkan amalan-amalan mereka, ucapan-ucapan mereka, makar-makar mereka di di dunia. Sebagaimana dalam e, beberapa ayat yang Allah SWT mengabarkan kepada nabinya tentang ya, makar orang-orang munafik dan sebagian apa yang mereka ucapkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya amalan orang-orang munafik yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya demikian pula kepada orang-orang yang beriman. Wa qul amalu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Hendaklah kalian mengamalkan apa yang kalian inginkan, maka Allah akan melihat amalan kalian demikian pula Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Nah, Baik, saya sebutkan di sini ucapan Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah di dalam kitab beliau Risalah ila Ahli Thagr. Beliau mengatakan rahimahullah ya eh, halaman yang ke-225 wa ajma'u ala annahu azza wa jal yasma'u wa yara. Dan mereka bersepakat yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bahwasanya Allah Azza wa Jal yasma'u wa yara. Bahwasanya Allah melihat, mendengar dan juga melihat. Ya, berdasarkan firman Allah SWT yang tadi kita sebutkan di antaranya. Berkata Al-Hafidh Ibn qayyim rahimahullah di dalam kitabnya as Mursalah halaman 1020 dari jilid yang ketiga beliau mengatakan wa huwa sami'un basirun lahu as-sam'u wal basaru yasma'u wa yubsiru wa laysa kamithlihi syai' fi sam'ihi wa basarihi. Dan dia Allah SWT adalah Maha mendengar, Maha melihat, memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan. Mendengar dan juga melihat tidak ada yang serupa dengan dia sedikit pun baik di dalam pendengarannya maupun di dalam penglihatannya. Ya, meyakini bahasanya Allah SWT mendengar dan juga melihat dan meyakini bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah baik di dalam pendengarannya maupun di dalam penglihatannya. Dan berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya ini adalah uh, yang memiliki tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan di dalam uh, kitabnya atau di dalam risalahnya Al-Aqaid beliau berkata, "Fa idza nataqa al-kitabul aziz wa waradat al-akhbarus sahihah" بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وجب اعتقاد حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا زيادة عليه ولا تقييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه والإمساك عما سوى ذلك بلما mengatakan itu كثير Katsir yang apabila Al-Quran sudah berbicara dan telah datang hadis-hadis yang sahih yang menetapkan pendengaran dan penglihatan dan juga mata, wajah, ilmu, kekuatan, kudrah, kebesaran, kehendak, keinginan, ucapan, kalam, keridhaan, kemarahan, kecintaan, kebencian, kebahagiaan, tertawa. Ini semua datang di dalam ya di dalam dalil-dalil yang sahih ada di antaranya yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada di antaranya yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang yang demikian, kata beliau, wajib i'tiqadu haqiqati. Maka wajib untuk meyakini hakikatnya. Ini diucapkan oleh Ibnu Katsir dan beliau adalah termasuk ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wajib untuk meyakini hakikatnya. Artinya tidak boleh kita mentakwil atau kita meyakini bahwasanya ini adalah majaz. Harus diyakini tentang hakikatnya. Min ghairi tashbihin bi syai'in min dhalika bi al-marbubin al makhlukin Tanpa mentasbih, tanpa menyerupakan ya di antara sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Jadi kita tetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah kata beliau, tetapi tanpa mentasbih, tanpa kita menyerupakan sifat-sifat yang tadi disebutkan dengan makhluk. Yang diantaranya adalah mendengar, yang kemudian melihat, Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah, memiliki ilmu dan seterusnya. Walintihau ila ma qalahu Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluh. Demikian pula kita berhenti sesuai dengan firman Allah dan juga sabda nabinya. Ya kita berhenti sesuai dengan apa yang disabdakan oleh nabinya demikian pula yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah SWT mengabarkan tentang sifat, maka harus kita tetapkan. Demikian pula Rasulullah SAW. Kalau Allah dan juga Rasulnya tidak menyebutkan bagaimananya, maka tidak boleh bagi seorang makhluk untuk berusaha mencari bagaimananya atau bertanya bagaimana sifat Allah atau menentukan atau mentasbih mengatakan bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Ya, Al-Imam Ahmad beliau mengatakan ya nusbitu atau nukir bima athbatallahu li nafsihi wa bima athbatahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Atau beliau mengatakan nasifullah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la natajawazul qur'ana wal hadis ya al imam Ahmad beliau mengatakan kita mensifati Allah dengan apa yang Allah sifatkan dan dengan apa yang disifatkan oleh rasulnya la natajawazul qur'ana wal hadis kita tidak melebihi dari apa yang ada di dalam Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Yang disebutkan oleh eh, Nabi SAW di dalam hadis Kita tetapkan Bagaimananya Allah tidak kabarkan Demikian pula Rasulnya tidak menyebutkan bagaimananya Oleh karena itu tidak boleh seseorang Membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jal Atau mentasbih Yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk Ini adalah perkara yang diharamkan Dan berkata Nu'aim Yang boleh mengatakan Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah dia telah kufur. Dia telah keluar dari agama Islam. Jadi kita tidak ya melebihkan diri kita atau tidak melampaui batas dari apa yang datang di dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wala ziyadata alaih, tidak boleh kita menambah-nambah Kemudian kita mendatangkan misalnya sifat-sifat yang baru padahal Allah tidak menyebutkan sifat tersebut. Wala taqyifalahu, tidak boleh kita membagaimanakan sifatnya. Wala tasbih, tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Wala tahrif, demikian pula tidak boleh kita simpangkan. Kita simpangkan maknanya atau kita simpangkan lafaznya. Tidak boleh kedua-duanya karena penyimpangan di sini bisa berupa penyimpangan lafaz ya seperti sebagian yang merubah harokat di dalam Al-Quran. Ya Allah mengatakan wa kallamullahu Musa taklima. Wa kallamullahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar berbicara. Kemudian sebagian kembali membaca dengan dengan membaca wa kallamallaha Musa taklima. Jadi sekarang ya kalau Allah SWT yang dibaca wa Berarti Musa yang berbicara kepada kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada kepada Musa. Dan ini adalah bentuk tahrif yaitu merubah lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Ya bacaan yang benar wa kallamallahu. Allah yang berbicara kepada Musa. Dan ini adalah dalil bahasanya di antara sifat Allah adalah al-kalam. Demikian pula tahrif dari segi makna. Seperti misalnya mentakwil yang sifat Allah dengan sifat yang lain yang mentakwil rahmah dengan iradah yang mentakwil uh, eh, al-farah dengan al-iradah mentakwil uh, eh, kemarahan Allah dengan iradah juga yang mentakwil sifat-sifat tersebut dengan iradatul in'am atau iradatul at-tawab dan seterusnya ini adalah takwil dan ini adalah tahrif yang diharamkan di dalam di dalam agama Islam kita imani sebagaimana datangnya dan maknanya adalah maklum ya dan tidak boleh kita mentasbih, ya, tidak boleh kita mentaktil dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wala tabdila wala taghyira tidak boleh dirubah. Demikian pula tidak boleh menghilangkan lafaz dari apa yang diketahui oleh orang Arab. Jadi Arab mengetahui makna-makna dari kalimat-kalimat tersebut. As-sam'u wal basar wal 'ain wal wajh itu semuanya diketahui oleh oleh orang-orang. Jangan sampai kita merubah makna yang sudah diketahui oleh oleh orang-orang. Sehingga mendatangkan sebuah makna yang orang Arab tidak mengetahuinya. Ya, dan ini adalah sebuah penyimpangan dari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Wa tasrifu alaih yang kemudian menyimpangkannya. Wal imsaku amma siwa dalik dan di antara kewajiban adalah kita menahan diri dari yang selain itu. Artinya tidak boleh kita menetapkan sebuah sifat yang tidak Allah tetapkan, demikian pula yang tidak ditetapkan oleh Nabi-Nya wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan yang pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan kita lanjutkan dengan tanya jawab yang sampai adzan. Kemudian uh, kita lanjutkan setelah adan sampai uh, datang iqamah. Nah. bukanlah bid'ah merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW walaupun diisi dengan pengajian. Mencintai Nabi SAW lebih dari cinta kita kepada diri kita, orang tua kita dan seluruh manusianya adalah sebuah kewajiban. La yu'minu ahadukum hatta la ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada anaknya, daripada orang tuanya dan seluruh manusia. Ini menunjukkan tentang kewajiban seorang muslim untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari seluruh manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ini adalah sebuah kewajiban. Apabila seseorang mencintai manusia biasa lebih dari cintanya kepada Nabi, dia telah berbuat maksiat. Dia telah berbuat dosa karena beliau mengatakan la yu'min, tidak akan beriman. Dan ucapan seperti ini menunjukkan tentang wajibnya. Wajibnya cinta kita kepada Nabi lebih dari cinta kita kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada seluruh manusia. Dan ini bisa terbukti apabila di sana terjadi pertentangan antara dua cinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan demikian, Sementara ada manusia atau diri kita menginginkan perkara yang bertolak belakang. Mana yang kita dahulukan, berarti itulah yang lebih kita cintai. Ya, seorang muslim mendahulukan cintanya kepada Rasulullah daripada cintanya kepada seluruh manusia. Ini adalah sebuah kewajiban. Dan cinta kepada beliau adalah dengan menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, demikian pula menghidupkan sunnah beliau, menjauhi bid'ah, menjauhi kesyirikan, mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Ini adalah eh, bukti bahwasanya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan dengan cara yang merayakan eh, hari raya merayakan kelahiran beliau. Karena merayakan hari raya atau merayakan kelahiran beliau ini tidak beliau senangkan, demikian pula tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ini baik, tentunya sudah beliau sunahkan dan sudah dilakukan oleh para sahabat yang mereka cinta mereka kepada Rasulullah adalah sangat besar. Yang cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar, tetapi mereka tidak melakukan yang demikian. Nah. Bagaimana dengan program umrah bagi kita dari Indonesia yang kita ke Madinah dahulu baru umrah. Boleh apa tidak yang demikian? Boleh. Ya apabila ada seseorang ingin melakukan umrah dan mampir terlebih dahulu ke Madinah, maka ini diperbolehkan dan tidak diharuskan dia mengambil mikot di pesawat. Ya boleh dia menunda, ya turun ke Jeddah, ya kemudian datang ke Madinah, kemudian mengambil mikotnya di mikotnya penduduk Madinah yaitu Bi'al Ali atau Dzul Hulaifah. Tidak diharuskan dia mengambil mikotnya dari pesawat. Ya, oleh karena itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hunna wa hunna hulna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah. Mimpat-mimpat tersebut adalah untuk penduduknya dan untuk orang-orang yang melewatinya meskipun dia bukan penduduknya bagi orang yang ingin melakukan haji dan dan umrah. Jadi boleh kita ya mampir terlebih dahulu ke Madinah dan mengakhirkan yang mikot kita atau niat kita, kita sampai di mikotnya penduduk Madinah. Apa hukum anak kecil melakukan adan sholat fardu di masjid atau musola? melakukan adan sholat fardu di masjid atau di musola, sebagian yang melakukan adan adalah orang yang sudah dewasa dan dia balik. Karena adan ini adalah di antara syiar-syiar ya agama Islam dan dilakukan sesempurna mungkin. Oleh karena itu apabila di sana ada ya seorang yang, yang dewasa, seorang laki-laki yang dewasa dan memiliki suara yang keras, maka adalah yang dipilih untuk melakukan adan. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan keutamaan orang yang melakukan adab di dunia bahwasanya dia adalah atrad atwalun nas a'laqan yaumil qiyamah. Dia adalah orang yang dia termasuk manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ya, di antara manusia-manusia yang lain. Ada yang mengatakan ya e, di antara hikmahnya karena saat itu manusia itu di padang mahsyar dalam keadaan mereka didekatkan matahari ya dalam jarak yang sangat-sangat dekat kemudian keluar e, keringat ya masing-masing dari mereka sesuai dengan kadar dosanya. Dan orang yang melakukan adan itu para muadzinin ya di dunia maka Allah SWT memuliakan mereka menjadikan ya lehernya lebih lebih panjang daripada manusia yang lain ya jauh dari keringat-keringat tersebut ya Allah taala a'lam dan apakah termasuk perbuatan sunnah membaca salawat dan pujian dengan mengeras suara tadarru'an khufiya ya dengan merendahkan diri kepada Allah dan juga dengan melirikkan suara yang melirikkan suara kita uh, eh, melirikkan suara kita dan kita merendahkan diri kepada Allah ketika mengingat Allah azza wajalla ini adalah perintah Allah swt wa dan di dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW mengatakan yang ketika mendengar sebagian sahabat yang mereka mengeraskan suaranya di dalam berzikir dan dalam berdoa Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum wahai manusia Darah kalian sayang dengan diri-diri kalian innakum la tada'una asamma wala ghaiban kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang tuli dan juga zat yang ghaib walakin tada'una sami'an basira tapi kalian sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat innal ladhina tada'una aqrabu ila ahadikum min unqi min unqi rahilati. Sesungguhnya zat yang kalian berdoa kepadanya itu Allah lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada leher tunggangannya. Jadi menunjukkan bahwa di antara adab di dalam berdoa dan memuji Allah adalah kita tidak mengeraskan suara. yang tidak mengeraskan suara. Dan Allah menyebutkan memuji Nabi Zakaria yang di dalam Al-Quran Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyah ketika dia berdoa kepada Allah dengan nidaan khafiyah yaitu dengan panggilan yang yang lirih dengan panggilan yang yang lirih jadi menunjukkan bahwa di antara adab memuji Allah dan juga berdoa kepada Allah dengan panggilan yang dengan melirikkan suaranya nah. seperti gambaran terakhir Allah turun ke langit dunia apakah turunnya secara Apakah turunnya hanya sifat atau ilmunya saja? Allah SWT turun sesuai dengan keagungan Allah SWT. Dan dalam sebuah uh, adalah dengan datnya, bidati, dengan datnya. Allah SWT turun dengan datnya sesuai dengan keagungan Allah dan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Maka itu jangan dibayangkan, jangan kita samakan turunnya Allah dengan dengan turunnya makhluk yang kita yakini sebagaimana dalam hadis innallaha yanzilu ila sama'i dunia ya fi kulli thuluthil lail al akhir Allah swt turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir kita itbab kita tetapkan sebagaimana datangnya ya sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan eh, yang, yang sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan turunnya makhluk nah Nabi Musa dan Harun disuruh untuk berdakwah dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Bagaimana dengan saudara kita di Indonesia yang memperingati pemerintah dengan berdemo melalui media massa, bagaimana hukumnya? Ini menyelisih apa yang Allah SWT syariatkan, demikian pula yang diucapkan oleh Nabi SAW. Beliau SAW yang menasihatkan kepada kita yang ingin menasihati pemerintah. Beliau mengatakan, Man arada ayat sahali dzil sultan fala yubdi lahu alaniyah wal ya'khud bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qulila minhu fadha wa illa qad adda ma Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang ingin menasihati penguasa jadi sultan barang siapa yang ingin menasihati penguasa pemerintah yang penguasa kita baik presiden maupun raja misalnya ya fala yubdi lahu alaniyah janganlah dia menampakkan secara terang-terangan. Wa aku bi adalah dia mengambil tangannya. Maksudnya adalah yang diambil tangannya secara sembunyi-sembunyi wa yakhlu bihi dan dalam berduaan dengan penguasa tersebut. Artinya sir. Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan juga penguasa tersebut. Tidak perlu orang lain tahu. Kemudian dinasihati dengan dengan eh, perkara-perkara uh, mungkin dia uh, melakukan sebuah kesalahan atau lupa dalam melakukan sesuatu Ya maka dinasihati dengan pelan-pelan, dengan sir dan juga dengan dengan pelan-pelan yaitu dengan lemah lembut. Fa'in kubila minhu fadha. Kalau e, diterima nasihatnya maka itulah yang diinginkan. Ya alhamdulillah itulah yang diinginkan. Tetapi kalau tidak diterima, apakah kita memberontak? Apakah kita membangkang? Beliau mengatakan qad addalladzi alaih. Maka sungguh dia telah melakukan kewajibannya. Jadi kewajiban kita sebagai rakyat membantu pemerintah kita. Kalau memang salah kita nasihat, tetapi dengan ya dengan sir dan juga dengan lemah lembut. Ya dengan rahasia dan juga dengan lemah lembut. Ya adapun yang mengunggah ya eh, aib pemerintah dan juga kekurangan-kekurangan mereka di depan orang banyak meskipun mereka membolehkan secara lahir, maka ini di dalam syariat tidak diperbolehkan. Yang menasihati pemerintah adalah dengan cara yang sir. Nah, saya mengikuti ceramah kajian agama, sudah mendengar suara adzan namun ceramah masih melanjutkan ceramahnya. Tidak memberhenti, maka bagaimana hukumnya? Sebaiknya dia berhenti dan mendengarkan adzan karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya dia langsung terus, ya maka ini adalah sunnah. Artinya dia tidak melakukan dosa. Karena mendengarkan adzan hukumnya apa? Hukumnya sunnah dan bukan merupakan kewajiban. Jadi abdulnya dia berhenti dan sama-sama mendengarkan ada Allah taala alam itulah yang bisa kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh